Majlis yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab selamatnya hamba dari laknat di muka bumi. Sebab dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh sebahagian ulama baginda Rasul alaihi salatu wasallam menegaskan ad-dunya mal'una wa mal'unatum ma fiha illa zikrullah wa ma wala aw alim aw muta'allim dunia itu terlaknat dan terlaknat pula semua yang ada di dalamnya kecuali zikrullah wa mawala mengingat Allah dan hal-hal yang berhubungan dengannya yang kedua alim orang yang berilmu dan yang ketiga muta'allim orang yang senantiasa menuntut ilmu. Dengan majelis ilmu kita diingatkan Allah. Kebesarannya, kemuliaannya, keagungannya, kesuciannya, ketinggiannya. Rahmatnya. Dan berbagai perkara yang dengannya kita pun teringat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga masuk dalam sebab yang pertama, zikrullah Majelis ilmu jelas merupakan sarana bagi muta'allim, orang yang menuntut ilmu. Kehadiran seseorang dalam majelis ilmu sudah menjadi bukti bahwa dia datang ingin menjadi muta'allim, penuntut ilmu. Sehingga selamat dari laknat yang kedua. Laknat di muka bumi dengan sebab yang ketiga. Dan yang ketiga, alim. Orang yang berilmu. Orang yang berilmu adalah orang yang dengan ilmunya dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah tidak lain kecuali hanyalah al-ulama, orang-orang yang diberi ilmu. Ayat ini tegas menyatakan bahawa hanya orang yang diberi ilmu yang mempunyai khasyatullah dan itulah ulama. Dalam majelis ilmu kita diarahkan untuk memiliki ilmu yang dengan ilmu itu kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Majelis ilmu pengumpul ketiga sebab selamat dari laknat. Karena itu, berbahagialah ketika di dalam hati tumbuh, berkembang, tertanam kecintaan terhadap majelis ilmu. Apalagi kalau sudah menjadi sebab-sebab terwujudnya majelis ilmu. Menjadi orang-orang yang mengajak saudaranya yang lain untuk hadir dalam majelis ilmu. Kemuliaan yang teramat besar. Dan yakinlah, kapan kita mensyukurinya, pasti Allah Subhanahu wa taala menambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Jangan pernah ragu akan hal itu. Kunci tambahan hanya satu. Pintunya hanya satu. Setiap perbendaharaan melewati pintu. Dan Allah memerintahkan waktu buyuta min abwabihah datangi rumah-rumah itu melalui pintu-pintunya jangan lewat jendela iya harus melewati pintu dan pintu tambahan adalah kesyukuran ingin bertambah ilmu syukuri ingin bertambah iman syukuri ingin bertambah ketakwaan syukuri ingin semakin hebat syukuri Ingin semakin dahsyat ibadahnya? Syukuri. La in syakartum la azidannakum. Dan waspadai adanya tambahan yang tidak melewati kesyukuran. Tambahan itu adalah bencana bagi hamba. Ketika harta bertambah tetapi tidak melewati kesyukuran. Kedudukan bertambah, meningkat, tapi tidak melewati kesyukuran Pengikut bertambah, tetapi tidak melewati kesyukuran. Rumah bertambah, kendaraan bertambah, tetapi tidak melewati kesyukuran. Tambahan itu adalah bencana. Sebagaimana sabda Nabi, "Idza Allah yu'til abda min ad-dunya 'ala fa inna huwa istidraj." Jika engkau melihat Allah memberi hamba bau dunia Padahal hamba di atas maksiat. Tapi Allah terus memberi apa yang dia sukai. Maka ketahuilah, pemberian itu adalah istidraj, perlalaian. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita di tempat ini semata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. لا حول wa la إلا بالله Tetapi ingat, anugerah ini melebihi sebab. Di antara sebab yang paling utama adanya keinginan kuat dari kita untuk menghadiri majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan sebab ini. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Siapa yang mau di antara kalian, maka dia akan istiqamah. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Siapa yang mau di antara kalian, maka dia akan menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Allah menegaskan kembali kepada kehendak dan keinginan kita. Karena itu, cara yang paling praktis menjadi orang yang terbaik adalah dengan memiliki kehendak-kehendak yang baik. Keinginan-keinginan yang baik. Hidup keinginan itu. Kuat keinginan itu. Perhebat keinginan itu. Maka tinggal menunggu kesempatan. Terlaksanalah perbuatan. Saat terjadinya perbuatan. Akan melahirkan kenikmatan. Yang akan memberi, memberi daya tarik kepada kita untuk melayaninya. Ketika kita melayaninya, sifat perbuatan itu akan semakin mengakar. Kita ulangi, kita ulangi sampai akhirnya menjadi sifat. Dan inilah yang diinginkan dalam kehidupan sebagai hamba. Menjadikan salatnya sebagai sifatnya. Puasanya sebagai sifatnya. Mengajarnya sebagai sifatnya. Hadirnya dalam menuntut ilmu sebagai sifatnya. Sedekah adalah sifatnya. Umrah adalah sifatnya. Haji adalah sifatnya. Sedekahnya adalah sifatnya. Dan seluruh kebaikan-kebaikan dalam Islam dia inginkan menjadi sifatnya. Caranya mulai dari pikiran yang benar terhadap kebaikan-kebaikan itu. Terhadap kemuliaan-kemuliaan itu. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menegaskan. Aslul khairi wa syarri kulliha fit tafakkur. Asal kebaikan dan kejahatan seluruhnya adalah pikiran. pada pikiran. Sebab mula dari pikiran. Ketika kita teruskan itu pikiran, akan ada keinginan. Keinginan yang semakin kuat akan bersamaan dengan kecintaan yang semakin kuat sehingga tinggal menunggu kesempatan terlaksana. Jadi perbuatan itu perbuatan ini terjadi melalui pikiran. Kalau pikirannya baik, perbuatannya baik. Kalau pikirannya jelek, maka perbuatannya jelek. Kitalah yang menjadi sebab kita menjadi orang baik atau menjadi orang jahat. Saat kita mulai dengan memikirkannya. Karena itu, tutup sebab-sebab kejahatan mulai dari pikiran. Sebab itu ada cara penyelamatan dari kejahatan dengan cara yang paling praktis, paling singkat dan paling mudah. Jangan berusaha menyelamatkan diri dari kejahatan ketika dia sudah menjadi sifat. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan menggeser golongan dari dia lebih mudah daripada merubah kejahatan yang sudah menjadi sifat. Salah kita sendiri. Salah kita sendiri. Sebenarnya kebaikan-kebaikan jadikan sebagai sifat kita sehingga akan sulit bergeser. Yang dengannya menjadi modal besar bagi kita untuk menarik kebaikan selanjutnya untuk kokoh di dalam agama Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya malakul maut menjemput kita kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sumber pikiran yang tiada tandingannya kepada kita. Ilmu yang langsung datang dari Allah. Ar-Rahman Al Allamal Quran. Allah yang Maha merahmati ketika menyampaikan rahmat demi rahmatnya dalam surah Rahman ini ternyata rahmat yang pertama adalah ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita al Al-Quran yang telah memberi ilmu Al-Quran kepada kita di situ sumber pikiran kita kita ingin berpikir berpikir apapun perkara dunia sulit, saat senang di masjid, di luar masjid, berpikir Quran. Ada sumbernya, kehebatan dalam Al-Quran. Hanya Allah yang tahu, bodohlah yang bodoh. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menuntun kita, melalui Rasulnya, agar supaya kita betul-betul tertarik untuk mendekat dengan Al-Quran dan menjadikannya sebagai sumber pikiran kita membacanya satu huruf dianugerahkan dengan sepuluh kebaikan. Sepuluh kebaikan. Satu huruf. Alif Lam Mim. Kata Nabi bukan satu huruf. Tapi tiga huruf. Alif Lam Mim sudah tiga puluh kebaikan. Alif Lam Mim berapa detik itu? Bukan satu detik bekas tengah detik alif lam mim terlalu singkat tetapi 30 kebaikan ini standar bisa bermata disesuaikan dengan kekuatan keikhlasan kekuatan keahlian ilmu dan seterusnya ini kemuliaan jamaah walaupun kita belum telaah tadabburi secara mendalam sudah dipastikan kita dapat kebaikan dengan bacaan Al-Quran dengan niat yang ikhlas. Tapi ingat, Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman hidup. kalau kita la raibati hudan lil muttaqin. Itu adalah kitab yang tak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Cermati. Hudan hidayah li bagi lam di sini lil istihqaq hak khusus milik khusus bagi muttaqin orang-orang yang takwa sudah menjadi sifatnya bukan alladzina takun tetapi lil muttaqin kata sifat sehingga memahamkan kepada kita Orang yang takwa telah menjadi sifatnya, maka mempunyai sifat yang paling mendasar. Dan ini ajaran pertama dalam Al-Quran tentang sifat takwa. Ajaran pertama dalam Al-Quran tentang sifat orang takwa. Kemampuan mereka menjadikan Al-Quran sebagai hudan, pedoman dalam hidupnya. Cermati lagi kalimat hudan datang dalam bentuk nakirah hujan nakirah hujan sehingga menunjukkan dahsyatnya hidayah ini An-nakirah tufidu tahzim. Nakirah di sini memberi tanda tahzim, pembesaran perkara. Besarnya hidayah ini. Dahsyatnya hidayah ini. hanya bagi muttaqin. bagi muttaqin. Dan itu yang diinginkan dengan diturunkan Al-Quran. Supaya kita menjadi hidayah, hidayah yang betul-betul dahsyat dalam kehidupan kita. Saya hormati jamaah. Seorang profesor melakukan penelitian bertahun dia melewati 10 tahun dia melewati tahun ke-20 dia dapatkan kesimpulan dalam beberapa kalimat hasil penelitiannya. Ini kalimat-kalimat ini yang merupakan hasil penelitian 20 tahun akan dibuat akan jadi pedoman dahsyat bagi sang topis. Ini maksudnya khusus di sini. Pedoman dahsyat. Kita bisa menjadikan Al-Quran seperti itu yang jelas hanya mutakin yang pasti bisa. Kalau kita bisa, sifat takwa betul-betul telah ada pada kita. Tapi kalau belum, itu yang harus terus kita upayakan. Sahabat Dina sebelum Islamnya adalah ahli rukiah. Beliau dari suku Azad Syanu'ah. Di awal Islam datang ke Makkah kita paham di alam Islam bagaimana sikap orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah alaihi salatu wassalam bahkan orang-orang Arab secara menyeluruh sesampai di Makkah dia mendengar orang-orang bodoh Makkah mengatakan inna Muhammadan majnun Muhammad itu orang gila setelah sebelumnya Berpuluh tahun mereka menggelari baginda Rasul dengan Al-Amin. Manusia yang paling terpercaya. Berubah menjadi orang gila. Sahabat Dimat tertarik. Sehubungan dengan keahlian beliau. merukiah Meruqiyah. Membaca kalimat-kalimat. Mengucapkan kalimat-kalimat dengan maksud menerapi orang yang dibacakan. Akhirnya beliau berkata, Ayuhu, لعل الله wa ala على Di mana semakin Allah menyembuhkannya melalui kebenaranku. Ini ucapan beliau ketika beliau menjadi musyrik. Menjadi membesar besar mengatakan bahwa musyrik di zaman Nabi meyakini bahwa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang tokoh agama justru mengatakan saya bisa menyembuhkan. Tapi di sana Nabi orang Muslim justru masih mampu mengatakan semoga Allah menyembuhkannya melalui kedua tanganmu. Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dia perkenalkan dirinya. Ini warqa min riyah. ini asli ruqyah. Dari penyakit riyah, kena angin, santet, guna-guna. Itu maknanya. Banyak-banyak orang yang kena seperti itu gila. Beliau mengangkat ini masuk dalam kategori ini. Dia perkenalkan dirinya. Kemudian dia katakan, telah banyak yang sembuh dengan izin Allah. Mereka Al-Hamah. Masalahnya sama. Soal ruqyah. Apa jawaban baginda Rasul alaihi salatu wassalam? Lihat manusia yang sempurna kesabarannya. Tertuduh sebagai orang gila. Eh, ketika ingin diruqyah, beliau hanya menjawab, Innal hamdalillah. Nahmaduhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نبي من باكة سبحانه عندما خطبة الحجة وحده لا شريك له كتبه دنيا الله telah mendengar ucapan para dukun. Sebab manusia yang hebat di zaman jahiliyah adalah dukun-dukun. Di sini orang belajar, mengambil ilmu. Syaitan mendengar ucapan para ucapan tukang-tukang syair. Ini yang besar. Syaitan mendengar ucapan para penyair, ahli-ahli bahasa yang hebat dalam membuat kalimat-kalimat dahsyat. Saya akan mendengar sama itu demi Allah tidak semisal dengan ucapan. Dan sebenarnya dia mengatakan, "A'idha 'alayya kalimatik hadhihi فإنها قد بلغنا قاموس البحر Ulangi kalimat-kalimat itu kepadaku. Sungguh kalimat-kalimat itu telah menjangkau kedalaman lautan yang paling dalam. Akhirnya apa? Dia ulurkan tangannya, menyatakan La ilaha illallah. Bukan Nabi yang sembuh. Beliau yang sembuh dari kesyirikannya. Nabi tidak pernah mengatakan saya bukan orang gila. Nabi cukup mengucapkan kalimat yang teramat dahsyat sebagai pedoman terdahsyat. Tetapi bagi orang yang mampu masuk melihat kedahsyatannya pasti akan melahirkan sifat terdahsyat dalam beragama dan di situ kekurangan kita di situ kekurangan kita Al-Quran kita baca tapi tidak tertarik memahaminya akhirnya jadilah sebagaimana yang dikeluhkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam yang keluhan ini diabadikan dalam Al-Quran وقال الرسول رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا berkata Rasul itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Inna qawmi sungguh kaumku ittakhadu telah menjadikan Al Quran Al-Quran ini mahjura sebagai sesuatu yang dihijrahi. Ada yang menghijrahi tidak meyakininya sebagai kitab suci. Tidak meyakininya sebagai kalam Allah. Ada yang menghijrahinya dalam bentuk tidak mau membacanya dia adalah mushaf di tanah suci. Untuk diabadikan di dalam lemari. Sebagai benda pusaka. Yang terasuki sampai tidak bisa dibaca. Disentuh pun jangan. Ada menghijrahinya dalam bentuk dia baca. Tetapi dia tidak mau memahami maknanya. Ada menurut Tapi tidak mau meyakininya agar tidak menjadikannya sebagai cahaya dalam hidupnya. Agar menghijrahinya dalam bentuk tidak menjadikannya hukum dalam kehidupannya. Agar menghijrahinya tidak dalam bentuk tidak menjadikannya sebagai pedoman dalam hidupnya. Sebagai penyakit yang dia miliki. Agar menghijrahinya dalam bentuk tidak menjadikannya sebagai ruh dalam kehidupannya. Maka kita jamaah. Al-Quran itu ruh wahyu yang Allah turunkan kepada baginda Rasul adalah ruh dalam kehidupan kita. Ruh sesuatu yang dengannya seseorang hidup. kita melihat, mendengar, mengikuti, makan, minum, marah, benci, hidup. Ini iya, muncul sesuatu. Hidup melalui kehidupan yang lain dari kehidupan lain. Yang tidak hanya sekedar melihat, tapi melihat lebih banyak, mendengar lebih hebat, mereka diberikan kepada yang lebih luar biasa. Makan dengan makan yang lebih nikmat. Eh, syarat yang lebih dari yang lainnya harus dengan memiliki ruh yang tidak hanya dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Ada dua jenis ruh. Ruh yang Allah berikan mereka kepada semua makhluk hidup. Kafir, beriman, haram, semua memiliki ruh ini yang namanya mereka hidup. Rizki kedua hanya diberi kepada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang kedua ini harus kita utamakan. Tapi ini jelas, rizki yang kedua telah Allah turunkan. Wa وأنزل wa وكذلك ruhina ilaika ruhan min amrina. demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau Muhammad apa ruham min amrina ruh dari ketentuan kami jelas jelas kalau ruh bertolak kehidupan. hidup yang ini dengan ruh ini bukan hidup sebagaimana hidupnya binatang bukan hidup sebagaimana hidupnya orang kafir bukan hidup sebagaimana hidupnya orang-orang musyrikin tapi hidup dengan kehidupan yang ini hidup yang teramat dahsyat yang walaupun jasad kita telah masuk ke dalam kita tetap masih terhitung sebagai orang-orang yang hidup. Masuknya kita ke liang lahat hanyalah peralihan kepada kehidupan yang lebih hebat, yang lebih nikmat. Kapan ketika kita memiliki kehidupan dengan ruh yang Allah turunkan kepada baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi kalau kita belum memiliki ini, maka walaupun kita masih hidup di muka bumi, maka kita teranggap sebagai mayat-mayat yang berjalan di muka bumi. Bahkan mungkin mayat lebih baik. Sebab mayat, dia tidak bergerak, tidak memberi gangguan bagi yang lainnya. Tapi orang yang dibergerakan, eh, bisa hidup dengan kehidupan hewan. Sementara tidak memiliki kehidupan yang hakiki dengan Rabb yang Allah Ta'ala maka dia akan menjadi perusak penyebab kerusakan di muka bumi karena itu jadilah orang-orang yang hidup dengan betul-betul menerima ajakan baginda Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana penegasan Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasul idha da'akum lima yuhikum Wahai orang-orang yang beriman, terimalah Allah dan Rasulnya ketika dia mengajak kalian lima yuhyikum kepada apa yang menghidupkan kalian. Ini kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang lainnya. Al-Quran adalah pedoman dalam hidup kita. Al-Quran dari awal sampai akhir adalah pedoman yang teramat dahsyat. Jadikan dia dalam kehidupan kita. Penawar segala penyakit kita. Cahaya hidup kita. Pengiram hati kita. Yang dengannya kita bisa hidup dalam kehidupan dunia ini. Hidayah yang ada dalam Al-Quran adalah hidayah yang tidak tertandingi. Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya akwam Allah menegaskan Sungguh Al-Quran ini Yahdi memberi hidayah Lillati dengan cara Yang akram, akram ismu takdil Yang paling Yang paling syarat Yang paling sempurna Yang paling mudah Yang paling lahir Yang paling nikmat Yang paling terang, Yang paling biasa Paling cepat mengantar ke nafsu Yang paling yang paling dengan segala makna yang paling Dan makna-makna hidayah Semuanya terkumpul dalam Al-Quran dan ada suatu ada satu surah dalam Al-Quran yang menempuh segala kedahsyatan itu suratul Fatihah Al-Quran. Dia adalah ummul kitab. Sesuatu dikatakan um ketika dia menjadi tempat kembali. Wa ummuhu hawiyah. Kenapa? Mereka adalah menjadi um sebab dimanapun mereka meninggal pasti kembali ke situ. Ibu, kenapa dikatakan um? Ibu kita um, ummi, um. Sebab ibu tempat kembali sama anak. Iya. Eh. Apalagi dalam kondisi dia lapar. Pasti kembali ke ibunya. Bukan abinya yang dia panggil. Sebab itu, Al-Fatihah adalah umum sifat. Induk dalam Al-Quran. Karena kata ulama mengatakan semua kitab yang Allah turun Al-Quran. Di semua kitab ini terkumpul kesempatannya, kandungannya, kedahsyatannya kepada Al-Quran. Dan semua kandungan Al-Quran terkumpul pada semua kitabnya. Ini akan kita bahas. Surah yang kita telah wajibkan untuk kita baca di setiap ibadah yang Allah tetapkan kepada kita sebagai ibadah terbesar, ibadah salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Allah telah menjadikannya dengan syariatnya yang teramat mulia ini sebagai bacaan yang harus dekat dengan kita. Sebagai bacaan yang terus menerus harus kita baca Walaupun kita tampil alim membaca surah yang lainnya, surah al di hati boleh. Walaupun kita tidak membaca dalam di luar al di luar surah, tetapi dalam surah kita harus membaca surah al Dia adalah surah yang Allah sudah tetapkan sebagai surah yang dalam surah Allah sebagai surah yang harus ada hadir dalam kehidupan kita. Karena itu jamaah. Jadikan ilmu kita yang terdalam. Pertama. Terhebat. Adalah suratul fatihah ini. Kalau kita memahami bahwa dia adalah induk, tempat kembali, maka semua ayat yang kita bahas, semua hadis yang kita bahas, setiap cerita yang kita terima, maka harus mampu kita kembalikan kepada suratul Fatihah. Itu cara berpikir singkat, praktis, tetapi sangat dahsyat. Mengantar anda untuk meraih kemuliaan tertinggi dalam setiap pemanfaatan dan bacaan suratul Fatihah satu kepada puncaknya. Sebab apa? Kita mampu mengerahkan semua ilmu kita masuk untuk memperkuat setiap ayat dengan surat suratul Fatihah kita. Itu yang harus kita tanyakan. Kalau kita tidak mengarah kepada kesempatan kedahsyatan, kebenaran, kebenaran surat al fatihah maka ini itu salah. Kalau ini salah jelas-jelas ayat Al-Quran, jelas-jelas hadis sahih dan Nabi, tapi tidak mengarah untuk menguatkan surat Al-Fatihah, maka penjelasan yang salah. mengarah, berarti niat kita dalam dia bermanfaat. Kalau tidak, maka berarti kita melakukan perbuatan atau meyakini keyakinan yang menghalangi tembusnya ilmu itu. Ada kesalahan, ada yang menjadi sebab-sebab terhalangnya, termanfaatkannya ilmu yang benar itu. kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah manfaat terbesar Al-Qur'an dalam kehidupan kita hanya akan kita peroleh ketika kita mempunyai kemampuan untuk memahaminya dengan benar kemudian kita mampu menyelamatkan diri kita dari sebab-sebab terhalanginya ilmu itu sampai. Suratul Fatihah adalah surah yang teramat mulia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Dari sahabat Abu Sa'id Ibnu Mu' Ibnu Abu Sa'id ibn al-Mu'ad apa ibn al-Mu'alah radhiyallahu an. Beliau berkata, "Kuntu usalli bil masjid." Saya dulu pernah salat di masjid. Fada'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujibku. Thumma ataitu. Kemudian Nabi memanggil saya dalam keadaan saya salat. Tetapi saya tidak mau menjawab panggilan Nabi. Beliau selesaikan sholatnya, kemudian segera mendatangi Nabi. Maka saya katakan kepada beliau kuntu usalli bil masjid. Saya katakan kepada beliau, Ya Rasulullah, ini kuntu usalli. Wahai baginda Rasul, saya tadi solat. Kata Nabi Alam Yaqulillahu Ta'ala, Istajibu lillahi walil rasul idha da'akum. Kata Nabi, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman. Penuhi Allah dan Rasulnya ketika dia memanggil kalian. Ini diantara makna ayat. Ini kekhususan Nabi. Kalau Nabi memanggil pun tidak sementara sholat. Tinggalkan sholat, penuhi panggilan Nabi. Sebab Allah yang kita ibadahi menyuruhnya. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Rasulnya agar setelah betul-betul ditaati sampai-sampai Allah menegaskan wa may yuti'ir Allah siapa yang mentaati rasul itu maka semua telah mentaati Allah ketaatan kepada rasul Allah menyatakan sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah itu setelah menegur sahabat mulia ini memberilmu kepadanya beliau pun mengatakan la u'allimannaka surah hiya a'zamu suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid Kata beliau, betul-betul saya akan ajarkan kepada engkau satu surat dalam Al-Quran. Dia adalah Al-Quran Surah yang terakhir termisal dalam Al-Quran. Sebelum kamu keluar dari masjid. akan ajarkan. Fa'akada biwadaiya. Maka Nabi mengambil kedua tangan saya. Mengajak keluar sudahnya. Sahabat lain sedang menegur Nabi. Ini Nabi mau keluar ini. Sementara jadi Nabi satu surah yang teragung dalam Al-Quran. Maka karena dia, dia keluar segera dia tegur Nabi ya Rasulullah. Kamu tadi bilang mau mengajarkan kepada saya surah yang teragung dalam Al-Quran. Pikiran sahabat menanggungnya surah kan perlu waktu. Ini justru dia keluar ini. Kata Nabi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hiya sab'ul matani wal Qur'anul azim alladhi itu. Kata Nabi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya surah Al-Fatihah. Inna astaba'ul matani. Tujuh yang berulang. Di mana Al-Quran yang terbesar. Yang telah dianugerahkan kepadaku. Kisah yang semisal ini. Terjadi juga. Dan dialami juga oleh sahabat yang merupakan sahabat ahli Quran yang baginda Rasul mengarahkan sahabat-sahabatnya untuk belajar Quran dari sahabat ini Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ini yang ditanya tentang agama ayat ayat yang paling agung dalam Al-Quran maka Ubay Ka'ab mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lebih tahu. Dan menjawab, Tapi akhirnya Nabi desak, Nabi desak sampai akhirnya dia harus menjawab. Dia keluarkan segenap ilmunya. Ya, ya, terhadap ilmu ilmu Quran untuk melihat mana ayat yang paling dahsyat yang dia pahami. Keluar dari mana? Ayat kursi. Ternyata jawaban beliau benar. sahabat yang betul-betul ahli Quran. Yang mengalami peristiwa yang dialami oleh sahabat Abu Sa'id. Sama juga peristiwanya sementara sholat dipanggil oleh Nabi. Akhirnya dia percepat sholatnya, kemudian mendatangi Nabi, memberi salam kepada Nabi. Nabi mengatakan apa menghalangi kamu untuk mengabulkan seruanku Ketika saya memanggil engkau, dia sebutkan saya sholat. Iya. Akhirnya Nabi mengatakan, Atuhibbu an wa'allimuka surat, lam yanzil fit Taurat, wa fil Injil, wa fil Zabur, wa fil Quran mitlaha. Kata beliau, apakah engkau menyukai saya berilmu engkau tentang surah surah yang tidak pernah turun dalam Taurat tidak puas pada Injil, tidak puas pada Zabur, bahkan tidak tidak ada suara yang turun semisalnya dalam Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an. Dalam hadis sudah ada Al-Qur'an. Kata beliau, "Na'am, ma'am ya Rasulullah." Maka Nabi mengatakan, hei taqra'u berarti sholat. Nabi tanya, "Bagaimana kamu membaca dalam sholat? Maka beliau pun membaca, memperdengarkan bagaimana membaca dalam sholat. Beliau baca surat surat al-Fatihah. Setelah beliau membaca surat al-Fatihah, beliau mengatakan, Allah di nafsi dia Ma'an sallallahu fit tarah, wa fit Injil, wa fit Zabur, wa fit qurqan, mislaha, Wa innaha sab'un minal masani, wa al Azim alladhi a'atayituh. Kata Nabi, demi yang jiwaku di tangannya. Allah tidak pernah menurunkan dalam Taurat, tidak dalam Injil, tidak pula dalam Az-Zabur, tidak pula dalam al quran yang semisalnya. Sungguh ada tujuh yang berulang dan merupakan bacaan yang paling agung yang diberikan kepadaku. Ini ilmu yang semakin memberi dorongan kepada kita untuk memahami Al-Quran. diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Demikian pula Al-Hakim dan Hakim Al-Hakim mensahihkannya. Kata beliau sesuai dengan syarat Imam Muslim dari Anas bin Malik bahwa Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah perjalanan kemudian tinggal di sebuah tempat. Selanjutnya <clears throat> turun seorang lelaki, turun seorang lelaki di sisi Nabi. Kemudian Nabi, Nabi menengok kepadanya. Seraya berkata, "Ana ukhbiruka bi afdalil Qur'an?" kala bala. Faqala alhamdulillahi rabbil alamin. Beliau mengatakan, ingin kasih khabarkan kepada engkau Al-Quran yang paling afdal. Kalau ada yang yang teragung, sekarang yang terafdal, maka dia menjawab bahwa benar saya ingin. Maka beliau pun membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini memberi ilmu kepada kita bahwa surat Al-Fatihah adalah surah yang terafdal dalam Al-Quran. Yang teragung dalam Al-Quran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasai dan Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Takal Jibril" saya langsung terjemah. "Takal Jibril alaihi salatu wassalam duduk di sisi Nabi." Jibril, malaikat mulia, duduk di sisi Nabi. <clears throat> Maka raqidan min fawqihi. Beliau mendengar suara yang tergempar dari atas. Maka beliau mengangkat kepalanya ke atas. Jibril selalu mengatakan, "Hadza minas sama futiha wa lam illa liyum Kata beliau, kata beliau, ini adalah pintu dari langit. Telah terbuka dan belum pernah dibuka sebelumnya. Fanazah min huma Kemudian Jibril berkomentar lagi, "Hadza malak nazala ila al-ard wa lam yanzil qat illa yawm." Ini malaikat turun ke muka bumi. Malaikat yang belum pernah turun ke muka bumi sebelumnya kecuali hanya hari ini. Fasallama. Malaikat ini kemudian memberi salam kepada Nabi. Saudara, pintu rahmatnya hanya terbuka untuk saat itu. Malaikat yang turun membawa wahyu ini malaikat yang tidak pernah turun kecuali hanya turun untuk ini. Keistimewaannya sangat khusus. Beliau mengatakan Abshir binurain utitahuma walam yu'tahuma nabiyyun qablak. Fatihatul kitab wa khawatim suratil baqarah. Lam taqra biharfin minha إلا أعطيته إيه إلا أعطيته kata mengasak ini berbahagialah sambutlah kebahagiaan berupa dua nur dua cahaya yang telah dianugerahkan kepada yang tak seorang manusia dianugerahkan sebelumnya dengan hal ini. Apa dari karena itu? Fatihatul kitab. Pembuka kitab ini, surat Al-Fatihah. Yang kedua, Khawatim surat Al-Baqarah. Ya, dua ayat terakhir, surat Al-Baqarah. Kemudian, ditambahkan ini keistimewaannya. Tidak terangka membaca satu pun huruf dari keduanya kecuali pasti kamu diberi teramat mulia. Dianugerahkan juga kepada umat yang sangat mulia ini. Dia pun merupakan anugerah yang sangat besar. Sebab setiap terbaca, maka ada jaminan pengampunan di dalamnya. Ada anugerah pengampunan di dalamnya. Dalam syarat kutsi, eh, dalam hadis kutsi yang berhubungan dengan surat Al-Fatihah, setiap hamba membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah akan menjawab dengan firmannya Hamadani Abdi hamba Hambaku bertahmid kepada aku Ketika hamba membaca Ar-Rahman Allah menjawab dengan firmannya Atna alaiya abdi Ya Ketika hamba membaca Malik Yawmiddin Allah menjawab dengan Majjadani abdi hamba ku mentanjir Ujian dalam bentuk tanjir kalau yang menyenangkan, pujian dalam bentuk sana. Kalau Alhamdulillah Rabbil Alamin, pujian dalam bentuk hamdun. Ketika hamba membaca, sebentar kita jelaskan makna-makna ini. Ketika hamba membaca, Iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab dengan firman-Nya, "Hadza baini wa bain 'abdi." Inilah antara saya dengan hamba. Dan ketika hamba membaca, "Ihdinas siratal mustaqim," صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allah menjawab walil abdi ma sa'al bagi hamba apa yang diminta jadi sama dengan mana hadis ini tidak boleh hamba membacanya kecuali pasti akan dijawab, dijawab akan diberi berarti jangan membaca al-fatihah hanya untuk sholat kalau hanya lima waktu, hanya berapa kali kita dapat? Itu pun dengan banyak saat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, kita tidak dalam keadaan meminta. Ya tidak. Ah? Ya tidak. Sudah bacaannya hanya beberapa kali, itu pun tidak dimanfaatkan. Sebab kita baca ihdinas siratal mustaqim. berikan hidayah kepada jalan yang lurus. Sementara kita dalam keadaan tidak minta hidayah. Bahkan yang diberikan, ada yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim, sementara dia sendiri menolak hidayah. Tidak mau La ilaha illallah. kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kitab yang sangat dahsyat. Luar biasa. Saya diterangkan kepada siapa? Nabi Musa alaihi menghadapi siapa? Bani Israel. Kisah yang paling banyak dalam Al-Quran yang dia. Dari situ kita melihat dahsyatnya luar biasa yang menghadapi Bani Israel itu. Dengan apa Nabi Musa melewati का कमीशन बनने Injil kedalaman dan keluasan hadis dan ke hebatan Al-Quran seluruhnya terkumpul dalam suratul Fatihah. Lihat ikhwan. Kita hanya memiliki ruh, memiliki ruh dan suratul Fatihah. Ini eh, sebagai cahaya ada dalam suratul Fatihah. Sebagai cahaya ada yang mensuka dia. Sebagai penawar penyakit hati kita. Al-Quran sangat hebat. Yang terhebat terdapat dalam surat Al-Fatihah. Sebagai kekuatan, kekuatan yang hebat ada dalam surat Al-Fatihah. Sebagai kekuatan, pembina yang hak dan yang batil. Ada dalam surat Al-Fatihah. Sebagai kekuatan, Rizal Yusuf Dia terdapat dalam surat Al-Fatihah. Sebagai apa? Zina. Al-Quran itu hiasan yang terindah. Hiasan yang terindah dalam surat Al-Fatihah. Sahabat hormati, ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sumpah yang teramat dahsyat, فَلَا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. Baik. Syarat ketika Allah bersumpah betul-betul saya bersumpah mawakil najm dengan bintang-bintang dengan tempat-tempatnya perayaan-perayaannya kemudian Allah berfirman wa innahu la sungguh sumpah ini kata seandainya kalian tahu di antara sumpah yang teramat dahsyat sumpah yang teramat untuk apa Allah? Supaya mereka sumpah dengan bintang lengkap dengan tempat-tempat dan garis garis Allah nyatakan sebagai sumpah yang teramat dahsyat. Allah kemudian menyebutkan apa yang Allah sumpahi. inna huwa Quranum karim. Sungguh dia betul-betul Al-Quran yang sangat mulia. Jadi untuk mensumpah Al-Quran. Para yang mengharumkan antara sumpah dengan yang disumpahi. Coba lihat bintang. Bintang apa maksud utama keberadaannya di alam ini? Disebutkan dalam Al-Quran tiga maksud utamanya. Satu, zinatan lisana, sebesar sayang, hiasan langit. Itu bintang. Ini. Dan sampai sekarang para penyair, pujangga, iya melukiskan keindahan keindahan pasti bintang yang sumber inspirasi mereka. Dan kisah mereka mau mengangkat mengurai keindahannya. Atau orang yang mencintai sebab hiasan yang terindah itu ada pada orang-orang yang berquran. diutusnya Rasulullah alaihi salatu wassalam Abu Sufyan maka mereka pasti binasa terbakar dari bintang majamnya orang bilang bintang jatuh lebih kerennya meteor itu kalimat kita dapat ilmu yang lebih dahsyat yang tak seorang pun peneliti mampu memahaminya tapi orang beriman mampu memahaminya itu benar? Iya. Karena Allah merajam syaitan. Mana bukti yang lebih jelas? Mana bukti lebih jelas? Ada satu malam yang di mana itu ditetapkan semua ketentuan, semua perkara yang akan terjadi di tahun selanjutnya. Ada satu malam. Di setiap tahun, Itu sudah menjadi namanya itu malam itu. Lailatul Qadar, qadar takdir. Semua yang akan terjadi di tahun selanjutnya ditetapkan pada hari dan tidak bertentangan dengan yang ditetapkan dalam takdir Allah Mahfud. Takdir Allah ada takdir Allah. Yang sebagai makhluk diciptakan dan ditakdirkan dalam makhluk Ada takdir sekarang sama itu dikatakan di saat kita berumur empat kali, eh tiga kali, empat puluh kali. Iya, seratus berapa Dan ada takdir setiap tahun. Iya, ini, ini panggilan malaikat kalau dan ada takdir setiap hari. Kullu yawmin huwa fi sya'ab. Dalam surah al setiap hari Allah Subhanahu wa taala ketentuan Lailatul Qadar. Kita menanti-nantinya sebagaimana sabda Nabi di berapa? Sepuluh terakhir. Di sepuluh terakhir jemaah. Eh, apalagi di malam malam ganjil itu lemparan-lemparan bintang itu lebih dahsyat, lebih banyak. Karena sebab pencuri berita jin-jin. kapan dapat ini? Surrender glory Dan jangan tanyakan bagaimana tingkatan di dalam surga. Satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya sudah mengeraskan jiwa, manusia lagi berbuat bumi. Perbandingan langit dan bumi. Satu ayat. Satu ayat disuruh dari tingkatan. Yang jelas, di akhir ayat yang takra'u. Akhir derajat Allah, kamu baca. Bertinggi yang tertinggi pasti bersama Al-Quran. Dan di atas ketinggian ada yang lebih tinggi. Semuanya kembali kepada kita. Dan tidak mengalahkan kedahsyatan ketinggian suratul Fatihah. Yang jelas semua Al-Fatihah yang tersebut kembali kepada Mari jamaah, jadikan ruh kita kesedihan. iman. Dia harus Bukan hanya sebuah sekali Al-Fatihah menjadi ruang. Eh, kemudian pikiran kita, pandangan kita, pendengaran kita, hati kita, tangan kita, seluruhnya. Dijiwai akan nilai-nilai Al-Quran. al Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat jelas sebagai pendahuluan yang dalam kita untuk kita ragu melangkah memahami Al-Quran surat Al-Fatihah lebih dahsyat lagi. Tapi sebelum masuk ada tiga hal yang harus kita persiapkan dan hanya dengan tiga hal ini proses memahami Al-Quran betul-betul bisa mendatangkan manfaat. Satu, siapkan hati. Buka hati kita. Betul-betul siap memahaminya, menerimanya. Tidak akan sedikit pun juga. Pikir-pikir saya tidak ada. Nanti tunggu saya pikir, tidak. Yang ada penerimaan saja. Siapkan hati menerimanya. Ini yang pertama. Yang kedua, pasang pendengaran. Itu jangan masuk ke dalam hati. Yang ketiga, fokus dan jauhkan diri kita dari penghalang-penghalang. Sebab-sebab kelalaian yang menyebabkan kita tidak hadir bersama dengan Al-Quran. Saya kadang ada orang hadir dalam majelis, matanya melihat seperti konsentrasi, tapi ternyata pikirannya ada pada warung ini, warung itu. Fikirannya ada pada ternaknya, fikirannya melamun ke kampung halamannya. Ini artinya apa? Tidak hadir. Yang diinginkan adalah hadir. Fokus. Syuhur. Hadir. Sampaikan. Ya, hilangkan berbagai penghalang. Dan ini, sempurna Al-Quran yang Tuhan ini akan mampu menembus hati kita, membersihkan hati kita, membangun hati kita, memperkuat hati kita, akan menjadi sumber kekuatan ibadah dan kesenangan kita. Kalau tidak, tidak akan pernah bisa. Ibarat orang ingin memanah. Ya, orang memanah, manah. Ada yang menembak, sudah menembak ke Sebenarnya harus menembak, terus kepintaran, pemahaman si pemarah bisa menembus melalui sasaran. Jelas? Ya? Al-Quran sebagai tanah tidak dimanakan bisa menembus siapapun juga. Siapapun bisa ditembus. Lepas bila hamba Al-Quran. Al-Jaban imam kita di masjid ini di sholat maghrib membaca surah ini mengingatkan kedahsyatan Al-Quran langsung Al-Quran seandainya kami turunkan Al-Quran ini ke siapa saya mengalahkan ketinggian keteratan gunung itu tetapi seandainya kami turunkan Al-Quran ke gunung لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله maka ketika mata melihat gunung itu, karena takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati kita jamaah, jangankan gunung, sebesar batu pun tidak lebih keras. Hati kita lembut. Masa tidak bisa ditembus oleh Al-Quran? Kalau betul-betul tidak bisa, maka maka kekerasan lebih keras dari itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga rahasia ini diungkap dalam surah Qaf Al-Mutaffal. Rahasia ini diungkap di awal surah Mutaffal. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf. Setelah Qaf, langsung Allah bersumpah. sumpah yang tanggung-tanggung. bersumpah demi Al-Quran yang sangat mulia yang kebaikannya pada habisnya ini kemudian Allah menulis ayat demi ayatnya kemudian di akhir-akhir surah Allah menjelaskan inna fi dhalika la dhikrah liman kana lahu qalb alqa sam'a wa huwa shahid supaya memenuhi kehendak Al-Quran ayat-ayat akan sampai kepada fitan tentang surga dan neraka. Ayat-ayat kami yang ayat-ayat yang terbaca. Allah peringatan Allah memberi di akhir surah inna tidzalika dzikra surah yang yang betul-betul akan akan yang bagi siapa liman kana bagi mereka yang mempunyai hati. Itu yang pertama, siapkan hati. Mana ada penolakan? buka hati. Yang adalah ketulusan, siap menerimanya. Yang disertai dengan takut kalau tidak tahu. Siap menerimanya. Dan dipasang terhadapnya. Fokus. Dia dengar. Ya. Selanjutnya, wa syahid. Dia dalam kerasa hadir. Selamat perbuatan penghalangnya. terhalangnya. Baca surat, baca ayat, ya, bahkan membaca hadis-hadis Nabi, mau merasakan kedahsyatannya, miliki tiga yang disebutkan dalam surah ini.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 Artinya pun secara singkat kita sudah hafal semua. Hanya kita perlu pendalaman. Diawali dengan basmalah sebagaimana surah-surah yang lainnya kecuali surah At-Taubah. Sebab pertama ketika Uthman bin Affan radhiyallahu anhu membukukannya memang yang datang dari Nabi tidak dengan basmalah. Yang kedua, kandungan makna surah At-Taubah sama dengan suratul Al-Anfal sebelumnya. Sehingga di, dianggap satu. Walaupun cuma perbedaan. Perbedaan. Sebab dia surah yang sudah mempunyai nama sehingga berbeda. Tetapi kandungannya langsung sejalan. Surah Al-Fatihah diawali dengan basmalah sebagaimana surah yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama-nama Allah. Siapa Allah? Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya akan membaca surat al Fatihah. Itu kelengkapan kalimatnya. Kalau mau minum, dan lagi. Bismillah, saya mau minum. Ya, bukan minum, kita saja. Jadi Bismillah, ini secara lafaz itu belum lengkap. Secara lafaz belum lengkap. Iya, belum lengkap. Kelengkapannya ada pada kata kerja yang bersesuaian dengan apa yang kita lakukan. Kalau pun itu pasti nggak pernah benar dan semua Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah segala hamdun. Pujian yang didasari karena cinta. Lillah semata haknya Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin. Rabb alam semesta. Siapa lagi Allah yang sangat dipuji itu? Ar-Rahmanir Rahim. Maha penyaki, maha penyayang. Siapa Allah? Malik Yawmiddin yang menguasai hari pembalasan. Ini karena pujian seluruhnya. Pujian terdahsyat. Semua nama yang disebut di sini adalah nama-nama yang mewakili kedahsyatan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan sembarang nama yang disebut Nama pilihan yang terdahsyat. Sehingga sebelumnya ini mengharapkan Allah tingkat tinggi. Kemudian Yusuf kedua rujuk dari Ia Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Sini wujudnya. Tidak akan pernah benar dengan kata Allah seseorang. Ilmu seseorang bermula kesalahan di sini. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Tidak kepada selainmu. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tidak kepada selainmu. Siapa yang mengenal Allah yang kemudian puncaknya justru tidak sholat. Eh, itu bukan satu syaitan itu. Ingat, ingat, kita saudara, semua kandungan kita bukan hanya Al-Quran. Itu ada dalam surat Al-Fatihah. Lapat-lapatnya, huruf-hurufnya, itu pilihan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bukan sumber ilmu. Karena ilmu yang dahsyat, maka kedahsyatannya pasti di atas yang sudah yang atasnya lagi. Kalau kita mengetahui Tuhan, kemudian kita melihat kedahsyatan yang berarti ilmu itu masih rendah betul dalam memahami surat Al-Fatihah. Jadi mereka berusaha dengan pasti. Tidak ada yang melihat kedahsyatan surat Al-Fatihah. Karena itu setiap kata, setiap makna, setiap lafaz, setiap mutiara ilmu yang terdapat di dalamnya pasti akan melahirkan kekuatan yang terhebat, kekuatan yang luar biasa. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ini pernyataan tauhid. Pernyataan penghambaan. Wujud dan Allah satu Allah. Setelah itu ihdinas siratal mustaqim. Ini anugerah untuk kita. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami hidayah ya Allah kepada dan berabah. Kepada dan berabah. Di atas jalan yang lurus. Kalau kita baca Al-Quran, pada lapat syirat mustaqim, itu kadang pakai ilah, kadang pakai Allah dan dalam surat Al-Fatihah tidak disebut ilahul Allah sebab yang diinginkan semua makna masuk di dalamnya. Karena ilah ke karena surat atas supaya semakin kuat semakin kuat. ini eh syaratan mustaqim melingkup semuanya. Jalannya orang-orang yang kamu beri nikmat atas mereka. Wah ini kalimat luar biasa dalam doa. Kita akan urus sebentar. Ternyata permintaannya bukan hanya satu. Permintaan di sini dua. Minta kokoh, berada dan kokoh di atas jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang Allah beri nikmat بسلطان من تميتها غير المغضوب عليهم ولا الضالين jangan ya Allah selamatkan ya Allah jauhkan ya Allah dari jahannya al-maghdub mereka yang dimurkai wala dan jangan pula ya Allah selamatkan ya Allah jauhkan dengan jamiat Mereka-mereka yang sesat. Al-maghdub yang di rebah, murka, marah. ad yang berada dalam kesesatan. Al-maghdub Susah juga. Tapi kesifatannya sampai dalam derajat maghdub dimurkai. Ad-dallin sesat. Dimurkai juga. Tetapi dalam dimurkainya. Maka manusia adalah dalin. Dua kelompok sesat ini Nabi alaihi salatu wassalam turun tangan langsung memberi contohnya dengan sejelas-jelasnya. Tapi tidak membatasi. Penafsiran tansil namanya. Penafsiran pencontohan. Kata beliau, al mahdud wa Yahud. Sementara orang-orang yang tahu betul-betul mengarah kepada kesesatan. Walaupun tetap ada murka padanya. Sifat pertama berilmu. Tetapi mengingkari ilmu itu dalam bentuk amalan. Ingin dikenal dengan nama penyakit rusak rusak dan amalannya. Kalau orang yang ilmu, ilmunya tetapi tidak bisa mengamalkannya, berarti niatnya itu rusak. Maksudnya dalam menuntut ilmu pasti rusak. Bagaimana S1, S2, S3, sampai S4 dalam tafsir. Tetapi salat jamaah, salat jamaah Iya. Padahal kandungan Quran terbesar kehebatan sholat. Ilmu hadisnya luar biasa. Tapi sedekahnya peduli dari mana sumbernya. Sholat berhemat. Kekuatan atau enak sesuai dengan perasaan. Kalau sudah enak itu sudah. Ada syarikat dengan orang peduli. Itu masalah. Wahai tadi yang Ini sifatnya orang tidak mau tahu. Walaupun sesat, sesat. Kata penyair, In kunta la tadri fatilka musibatun. Wa in kunta tadri musibatun. Kata penyair, kalau kamu tidak tahu, maka itu adalah musibah. Tetapi jika kamu sudah tahu musibahnya lebih besar. Apa maknanya? kamu sudah tahu tidak melaksanakan juga. Ketika orang tersesat karena tidak tahu itu musibah. Tapi lebih sesat lagi. Ketika orang tetap tersesat sampai bersama. Itu kitabnya yang menggunakan yang Asyarakat al-mustaqim Jalan ilmu yang menyatu dengan amalan. Ini salah satu penafsiran syarat al-mustaqim. Jalan menjadi ilmu yang menyatu dengan amalan. Ilmunya adalah amalannya, amalannya adalah ilmunya. Al-Quran dan Sunnah Quran dan Sunnah. Itu jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa yang maghdubi alaihim waladdallin Allah menjawab dengan firman-Nya walil abdi ma sa'al bagi hamba apa yang dia minta jadi artinya ma'rifatullah pertengahannya wujud dan ma'rifatullah tafsirullah keikhlasan dan isti'anah tawakal hamba kepada Allah akhirnya adalah anugerah nikmat kemuliaan, penyelamatan, pengampunan, diselamatkan, dijaga. Inilah yang kita perlukan sampai malakul maut datang menjemput. Semua kandungan Al-Quran mengarah kepada ini. Tidak ada satu ayat dalam Al-Quran kecuali mengarah untuk semakin siapa yang menurunkan Al-Quran. Yang selanjutnya untuk mengenal apa? Mengenal kalian aku lewat kalian saya tentang cara beribadah beribadah mewujudkan pandangan Allah yang kepada Allah Subhanahu wa Kemudian kemudian pandangan apa menjelaskan bangsa kelompok-kelompoknya ada yang selamat ada yang selada, ada yang berada di atas asiratul mustaqim ada yang keluar dari asiratul mustaqim itu semua kandungan kita, Semua kandungan Quran. Kita baca ayat apapun, maka ambil cara cara berilmu ini. Baca ayat apapun, utarakan. Ayat itu kita pahami dengan paham Kemudian kita berusaha memasukkannya di ayat mana dari surat suratul Fatihah akan lebih mengena. Supaya saat kita baca ayat ilmu dan ayat-ayat yang lainnya akan memperhebat bacaan setiap amal kita. Kenapa? Sebab jamaah setiap ayat dalam suratul Fatihah menanti jawaban dari Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah telah mengatakan, kalau kamu baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tunggu Memang itu sunnahnya. Surah Al-Fatihah sunnahnya dibaca oleh perawat. Kata beliau tunggu. Tunggu jawabannya Allah. Jawabannya Allah ya. dan hadis kutsi. Ketika hamba mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah menjawab. Hamadani abdi. Hambaku bertahmid kepadaku. Jawaban ini tidak akan ada jamaah kalau kita baca sementara kita tidak bertahan. Kekuatan tahmid ada dalam rapat ini yang diperhebat dengan ayat demi ayat yang kita masukkan ke kedahsyatannya, ilmunya untuk memperdahsyat kekuatan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alaminnya kita. Ini faedahnya. Sebentar kita akan rinci. Ketika hamba membaca Ar-Rahman Rahim, Maha merahmati, Maha menyayangi, Maha mengasihi, Allah akan menjawab asna alayya abdi asna adalah hamdun yang berulang hamba asna hamdunnya lebih dahsyat berulang-ulang sudah kata Rahman Rahim dan jawaban ini tidak akan muncul jamaah kalau kita belum dahsyat banget memperhebat penghambaan kita sehubungan dengan Ar-Rahmanir Rahim tunggu Malikuddin. Allah akan jawab dengan firman-Nya, "Majjadani abdi." Tamjid, tamjid itu pujian. Tetapi dasarnya apa? Karena hamdu dasarnya cinta, karena asana dasarnya harapan, cinta yang berulang penuh hasrat. Kalau tamjid dasarnya adalah takut dan kebahsyatan. Jadi tamjid, pujian itu tauhid. Allah majjadani abdi. Yang maka orang itu berdoa, Hada baini wa baina abdi. Inilah antara saya dengan hamba. Yang saya na'budu itu Allah. Wa iyyaka nasta'in itu untuk kita. Iyyaka na'budu haknya Allah untuk dimurnikan ibadah kepadanya wa iyyaka nasta'in anugerah untuk kita kita pasti ditolong ini antara kita dengan Allah di sini selanjutnya ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya Allah jawab dengan firman-Nya walil abdi ma sa'al untuk hamba apa yang dia minta dengan adanya hadis ini berarti setiap ayat mempunyai makna dan penghambaan tersendiri. Setiap ayat menuntut kesiapan, kekuatan, keimanan, amalan, ibadah, makrifat, pendekatan kepada Allah tersendiri yang kita nantikan jawab jawabannya. Ini Walaupun di masalah, kita, pemerintah, ribuan akhir ini ini tidak akan mungkin lahir kecuali ia kena bukan ia Dan ini tidak akan dijawab kecuali Malik Yawmiddin dijawab. Dijawab. Kita banyak-banyak, ya eh, dan ini kebanyakan cara berpikir kita. Ingat, mana mampu, wala di masalah. Eh, tapi tidak mau memperhitungkan tempat Ini murid dan karena keumuman kita seperti itu dalam berdagang dalam apapun usaha kita mau langsung dapat hasil tidak perlu yang mana memahami bahwa hasil itu muncul harus melewati langkah ini langkah ini langkah ini langkah itu apalagi dalam perkara yang merupakan perkara penentu hidup matinya kita perkara penentu bahagia sasaran kita Perkara apa itu? yang akan rendahnya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fatihah jemaah. Cermati betul. Setiap ayatnya memerlukan ilmu, keimanan, memerlukan penghambaan, memerlukan ma'rifat, memerlukan sikap. Setiap ayatnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini singkat Nah, beberapa makna dari surat Al-Fatihah. Sehabis setelah duhur, kita akan mengurai ayat per ayat. Mulai dari basmalah. Nanti kita akan melihat basmalah ternyata doa terdahsyat dalam Al-Quran. InsyaAllah. Sekian subhanahu wa ta'ala.